Oleh karena itu, termasuk ini orang-orang yang berakal adalah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala pada segala ciptaannya di setiap waktunya. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bulan silih bergantinya siang dan malam benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik di saat dia berdiri duduk maupun berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bulan dan memikirkan penciptaan langit dan bumi Saya mengatakan Wahai Rabb kami tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia Maha suci engkau inilah kami dari azab berat dan maksud daripadanya adalah bulan yang kita Alhamdulillah berada padanya saat ini Yaitu syahr Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Wa syahrul siyam. Bulannya Al-Quran dan bulannya berpuasa. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم الآية Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia dan sebagai penjelasan dari hidayah tersebut dan sebagai pembeda antara ikhfaf dengan ikhfaf. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan tersebut, tidaklah dia berpuasa. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Syahr Ramadhan adalah Syahr Mubah. Bulan yang dibuka. Bulan yang padanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak menurunkan keberkahan-keberkahan. Wal barqa huwa al-khair ilahi syai. Dan berkah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wan Nasa'i rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu رمضان رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه قلبة الشياطين ولله فيه ولله فيه ليلة خير من ألف شهر man humma khairaha faqad humma Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang pada kalian Ramadhan syahrul bulan yang diberkati. Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya atas kalian untuk berpuasa dibukakan pada bulan ini pintu-pintu langit Dalam sebagian yang disebutkan tabah jannah pintu-pintu surga. Dan itu kepada bulan ini pintu-pintu neraka dan dibelenggu pada bulan ini syaitan syaitan pembangga. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini memiliki satu malam yang lebih baik daripada satu bulan. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah dijauhkan dari segala kebaikan. Asal muslimin rahimani Allah wa yang Demikian yang bulan yang mulia ini bulan Ramadhan, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mufrad riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbal mimbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar. Faqala amin amin amin. Kemudian setiap naik mimbar beliau mengucapkan amin amin amin sampai tiga kali. Faqila lahu ya Rasulullah ما ما كنت تسمع Kemudian Jibril berkata lagi, "Radina anku 'abdin." Dakhala alaihi Ramadan. Lam yuqbal. Sungguh celaka seorang hamba yang masuk padanya Ramadan kemudian berlalu dalam keadaan dia tidak diampuni Bapak tu amin maka aku pun mengatakan tadi. Tumakala kemudian beliau bersabda رغم أن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين Sungguh celaka seseorang yang disebutkan engkau di sisinya, disebutkan Nabi SAW di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka salafnya saleh dahulu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dipertemukan dengan yang namanya Ramadan. Dan berbanyak syukur apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini. Di antaranya adalah ketika melihat hilal Disebutkan dalam hadis riwayat Imam al tirmidzi An Talha Ubaidillah radhiyallahu anhu dia mengatakan Anna Rasulullah SAW kan idara hilal fal bahwa Rasulullah ketika melihat beliau membaca doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbutullah. Ya Allah, jadikanlah jalan yang ada ini bagi kami membawa keamanan, keselamatan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbu dan Rabbu adalah Allah. Dan di dalam riwayat yang lain dari Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau mengawali dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, kemudian juga yang perlu diingat di dalam mengisi bulan yang mulia ini adalah akan syiar yang utama pada bulan ini yaitu siang dan tiang puasa dan sholat malam puasa di siang harinya dan sholat di malam hari ini salat tarawih. Untuk setiap muslim senantiasa melaksanakan ini semua dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Sunnah. Begitu pula dengan adab-adab yang telah ditentukan di dalam al quran Sunnah. Dan semua itu telah dirangkum oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah. Hanya saja yang perlu diingatkan di sini khususnya tentang qiyam Ramadan yaitu untuk melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari 11 rakaat karena tujuan daripadanya tidaklah sekedar berdiri rukun saja. sujud tapi yang diinginkan daripadanya adalah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan dengan ketenangan nah dan siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka dicatat untuknya seperti salat semalam penuh Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam sendiri dan yang lain dari Allah dan yang besar yang Allah "Inna umat qama ma'al imam hatta sahib kutiba lahu qiyamul sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan dicatat punya sholat malam penuh. sholat semalam penuh, walaupun yang dia lakukan daripadanya hanya sebelas berkah. inilah berkahnya beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dikatakan oleh Salaf Nasrani. al quran al sunnah sederhana di atas sunnah khair lebih baik min al-ijtihad dalam bid'ah daripada sungguh-sungguh tapi di atas kebid'ahan. Karena apapun amalan yang tidak ada sampainya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya adalah bersudu ala sahih tertolak atas pelakunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alihi amruna fa huwa Pada siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada kami maka amal itu adalah tertolak. Kemudian yang perlu juga diingat di dalam menyambut dan mengisi hari-hari Ramadan ini adalah untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mengikhlaskan segala ibadah kita seluruhnya lillahi taala terkhusus daripadanya Allah siang Ramadan dan siang pada semalam harinya. Dalam hadis mutafakun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ini adalah makna daripada al-ikhlas maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dan barang siapa yang tiap Ramadan salat di malam hari Ramadan salat tarawih maka dengan iman dengan dasar keimanan dan mengharap pahala maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Dan barang siapa yang tiap di malam qadar dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di situ prinsip dasarnya yaitu keimanan dan ikhlas Oleh karena itu, janganlah kita terpengaruh oleh makarnya orang-orang yang tidak menyenangi Islam yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dengan menganggap bulan Ramadan itu sekedar perayaan biasa perayaan yang hanya dirayakan begitu saja yang tidak membekas ketika setelah berakhir daripadanya Ramadan tersebut. Nah, sebagaimana ini yang menyimpang Kebanyakan di negeri kaum muslimin datang Ramadan dan selalu tanpa memberikan apa? pengaruh dan bekas pada kepribadiannya, pada ibadahnya, pada muamalahnya. Nah, ini adalah suatu bentuk makar daripada musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Maka ingatlah wahai kaum muslimin, datangnya Ramadan yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala Mustahilkan atas kita puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Hendaklah kita semua melaksanakannya dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dan kebaikan daripadanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Termasuk yang penting juga untuk diingat adalah bahwasanya siang yang kita lakukan ini bukanlah sekedar menahan dari makan dan minum saja. Tapi yang diinginkan daripadanya adalah untuk membentuk jiwa yang penuh dengan nilai-nilai takwa, yang penuh dengan nilai-nilai akhlak dan adab. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin ليس له min صيامه إلا ta'at wa من min ليس له lahu min إلا illa kan Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya hausnya. Dan berapa banyak orang yang siap salat di malam harinya tapi dia tidak dapatkan dari salatnya melainkan hanya begadangnya saja. Nah, yaitu ketika dia tidak membersihkan hatinya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam "Man lam yada qaul al-qul wal amal bihi wa laysa lillahi hajah fi ayyin yada wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kebutuhan baginya yaitu ketika dia meninggalkan makan dan minum. Maka siang yang kita laksanakan di siang harinya dan siang yang kita lakukan di malam harinya hendaklah itu semua sebagai bentuk pelatihan bagi diri kita agar menjadi orang yang lebih baik yaitu di dalam akidah, di dalam akhlak dan di dalam beradab serta oleh jangan seorang ketika dia menghadapi atau berada di dalam bulan yang mulia ini menguatkan lisannya dengan kata-kata yang kotor, menguatkan hatinya dengan yaitu eh, amalan-amalan uh, yang merusak daripada keadaan hatinya. Sahabat yang mulia Allah bin Mas'ud ketika ditanya, "Kaifa kuntum tastaghfiruna Ramadan?" Bagaimana sekarang yang kalian tak lengkap menghadapi atau menyambut Ramadan maka beliau mengatakan kunna nastaghfiru Ramadan wa laysa fi sudurina ghillun muslim kami menyambut Ramadan itu dalam keadaan tidak ada dalam hati kami ini kebencian pada seorang muslim Nah, maka penting bagi kita untuk selalu membersihkan hati dari segala yaitu sifat-sifat yang buruk, kedengkian, hasad, atau kemudian kepada saudara kita kaum muslimin dan yang lainnya dari segala-segala yang bisa merusak dan membaikkan hati kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah على رسول الله وعلى آله وصحبه المسلمين الله termasuk juga yang perlu diingatkan di dalam hari-hari Ramadan yang mulia ini adalah untuk jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Jangan sampai seseorang dia bersemangat dalam mengamalkan sholat tarawih, tapi dia mengabaikan sholat lima waktu yang itu adalah kewajibannya. Nah, kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama adalah perkara yang lebih didahulukan dan diutamakan sebelum amalan-amalan yang sunnah. Karena itulah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabbnya. Kemudian yang juga perlu diingatkan adalah untuk senantiasa yaitu kita berkhidmat kepada Al-Quran Karim. Karena sebagaimana yang disebutkan di awal bahwa syahr Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai al Quran, bulannya Al-Quran. Maka semangatlah wahai kaum muslimin di dalam mengisi hari-hari Ramadan ini yaitu dengan kita membaca Al-Quran mempelajarinya, mentadaburinya dan mengamalkan apa yang menjadi isi kandungannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri لا أقول الإسلام حق الحق ولا الحق والدين حق أو كما قال صلى الله عليه وسلم Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dari kitab Allah, maka baginya dengan satu huruf yang dia baca itu adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Maka tinggal berhitunglah Berapa banyak kebaikan yang bisa diraih dengan membaca Al-Quran kali Oleh karena itu, perbanyaklah khususnya di bulan yang mulia ini, yaitu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkannya. Karena di sana akan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita dan yang paling penting dari daripadanya bacalah dengan tertil dengan tadabur dengan memperhatikan apa yang menjadi isi kalimatnya Nah, Bahasa muslim yang wa iyyakum. Pendidikan Ramadhan sangatlah mulia. Banyak sekali akhlak-akhlak yang agung yang mulia yang bisa terbentuk daripadanya apabila seorang hamba bisa memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Di mana di bulan Ramadhan kita dididik untuk menjadi hamba yang ikhlas, senantiasa mengikhlaskan segala amalan lillahi ta'ala Kali ini siap, Tidak ada seorang pun yang mengetahui siap kita selain kita sendiri dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus selalu ikhlas dalam setiap amalan, baik dilihat oleh orang maupun tidak. Kemudian pendidikan Ramadan ini juga mendidik kita untuk menjadi hamba yang sabar. Kalau kita mampu menahan sesuatu yang akan diubah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu menunjukkan bahwa kita mampu untuk menahan dari perkara-perkara yang haram karena niat kita taala. Kemudian di dalam Ramadan ini juga kita dididik untuk menjadi hamba yang jujur, yang benar, yang selalu yaitu sama apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi. Apa yang di tambahkan dalam lahir kita dengan apa yang ada dalam jiwa kita. Di dalam bulan Ramadan ini juga kita dilatih untuk senantiasa memiliki sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan apapun yang bisa merusak bahkan membatalkan amalan puasa kita. Di dalam bulan yang mulia ini juga kita dididik untuk menjaga dan menguatkan yang namanya al-Qua al-Islamiyah dengan kuasa yang berjamaah, dengan tiang yang berjamaah. Dan ini semua adalah untuk menjaga hubungan yang baik di dalam masyarakat kaum muslimin satu dengan yang lainnya dan juga dilatih kita untuk menjadi orang yang memiliki sifat yaitu dermawan yang suka memberi dan peduli dengan saudaranya. Nah, maka orang yang memberi Makan orang yang berbuka disebutkan bahwa dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Begitu pula di akhir bulan nanti adanya syariat zakat fitrah. Nah itu semua adalah sebagai bentuk contoh pendidikan di bulan Ramadhan yang mulia ini agar kita menjadi hamba Allah yang punya kepedulian dengan sesamanya dan memiliki sifat yang dan juga di dalam bulan yang mulia ini kita dididik untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari-hari Ramadan ini kita mengetahui bagaimana rasanya haus dan lapar itu. Oleh karena itu pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makanan, minuman, pakaian dan semisalnya untuk kita mengambilnya dengan apa yang Allah halalkan dan menggunakannya untuk apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Dan juga Termasuk pendidikan yang mulia dari bulan Ramadan ini adalah yaitu kita dididik menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala bertakwa dan mana kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah dicapai dengan Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah Aku